Benarkah uh, jika para penghafal Al-Quran banyak melakukan maksiat, hafalannya akan hilang? Saya punya teman di hafal Quran, tapi hobi sekali mendengarkan musik. Nah, bagaimanakah hal tersebut? Maka tadi kita sampaikan, kita isyaratkan, bahasanya ada, boleh jadi orang itu uh, hafal Al-Quran, namun Al-Quran melaknatnya. Karena dia tidak mengindahkan isi kandungan Al-Quran. Maka mungkin saja ada seorang yang hafal Al-Quran dan dia uh, uh, ya. namun dia adalah orang yang bermaksiat bahkan maksiat yang paling tinggi senok hurgonya itu hafid Quran ya. senok hurgonya uh, eh, orang kafir Nasrani ya. itu hafidul Quran namun dia melakukan maksiat yang paling maksiat dia tuh al kufu ya, maka mungkin saja jika orang itu memang uh, punya kemampuan uh, hafalan yang bagus, dia ya bisa saja hafal Quran meskipun dia alim maksiat, bahkan maksiat yang paling maksiat yaitu orang kafir. Dan tidak sedikit pendeta yang ingin merusak Islam, uh, dan, uh, dia belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan hafal Quran. maka masalah ini yaitu maksiat itu meng mengurangi hafalan itu tidak bersifat mutlak. Ya, bersifat mutlak. Namun uh, jika seorang itu menghafal Al-Quran karena ingin mengamalkan Quran, karena benar-benar mencintai Al-Quran kemudian bermaksiat, nah itu bisa jadi sebab rusaknya hafalan. Jadi jika seorang itu menghafal Al-Quran cuma sekedar menghafal, maka boleh jadi ini tidak dipengaruhi oleh kemaksiatan bahkan kekafiran dan kemusyrikannya.